Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah yang diambil dari kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah karya Al-Imam Sa'di rahmatullah alaih yang diberi catatan kaki oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kata beliau, "Wa min amthilatil asl tsani" dan termasuk contoh-contoh dasar pokok yang kedua, yaitu kemarin mengenai apa? Apabila karena ada dua kaidah yang besar kemarin. Apabila bertemu atau bertumpuk-tumpuk antara maslahah suatu kepentingan atau manfaat yang tidak bisa digabung kalau dilaksanakan dua-duanya atau semuanya maka pilih yang nampaklah barakallahu fikum paling bermanfaat eh sebaliknya apabila bertumpu antara dua perkara yang bahayakan dan tidak bisa ditinggalkan dua-duanya dan harus melakukan salah satu di antara keduanya maka pilih yang paling ringan Nah, barakallahu fikum kerusakan tersebut. Itu kaidah yang sudah kita lewati kemarin dikenal dengan irtikab akhaf ad-dararain. Irtikab akhaf ad-dararain. Itu menempuh mengambil langkah nah barakallahu fikum melakukan salah satu dua bahaya yang paling ringannya. Adapun kalau istama' tidak istama'a baina maslahatain atau aksar apabila bertemu berkumpul antara dua kebaikan atau lebih maka faqaddim al-ahsan minhunna, maka dahulukan yang lebih baik atau yang lebih bermanfaat dari semua manfaat-manfaat yang ada tadi itu. Itu kaidah yang kita lewati kemarin. Naam. Kita lihat berikutnya, wa min amsilatil asli tsani dan termasuk contoh-contoh daripada dasar pokok yang kedua, manitura ila aklil muharram. Itu orang yang terpaksa harus makan makanan yang haram. Yaitu terpaksa harus makan makanan yang haram. Wa wajada syaitan maitatan. Dia menjumpai bangkai kambing. Wa saidan wa huwa muhrim. Jadi pilihannya nih, pertama dia menjumpai daging eh, kambing dari bangkai. Yang kedua, saidan wa muhrim, harus berburu padahal dia ihram. Kalau orang lagi ihram muhrim, ritual haji atau umrah itu enggak boleh berburu. Enggak boleh berburu. Kalau berburu kan berarti kan otomatis hewannya hidup kemudian kita matikan, ya enggak? Tapi di situ ada bangkai kambing. Nah, kita terpaksa harus makan sesuatu yang diharamkan, ya enggak? Berburu ketika muhrim haram enggak? Haram. Berburu ketika ihram haram hukumnya. Kemudian makan bangkai haram enggak hukumnya? Haram juga. Di situ berarti dua perkara yang berbahaya, dua perkara yang memberikan apa? bahaya yang dilarang. Nah, itu bagaimana-mana kita dahulukan kata beliau, qaddimis sayda al sahih. Dahulukan said yaitu berburu menurut pendapat yang sahih kata beliau. Tapi kita lihat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa itu hadhi mas'alatun ikhtalafa fiha ulama. Permasalahan ini para ulama berselisih pendapat mengenai mana dahulukan makan bangkai kambing tadi atau berburu dalam keadaan dilarang, dalam keadaan dia lagi ihram. Nah, barakallahu fikum kita lihat Walihada asyara asy-syekh rahimahullah taala ila al-khilaf. Oleh karena ini asy-syekh mengisyaratkan kepada perselisihan yang ada. Fahad rajulun muhrim, ini lelaki ini muhrim. Lagi melakukan apa? Ritual Umroh atau haji. Ihram berarti kan? Nah, kita lihat. Utturra atau ittarra ila akli maitah. Dia terpaksa harus makan bangkai, au saydin atau makan binatang buruan fa Ayu yuqaddam maka mana di antara keduanya yang didahulukan paham soalnya ya nah barakallahu fikum jadi antara makan bangkai kambing tadi itu dan antara dia harus berburu padahal dalam keadaan ihram. Kita lihat, qila ada yang jawab yuqaddam al-maitah didahulukan bangkainya. Bangkai kambingnya didahulukan. Jadi makan bangkai kambing. Kenapa? Li'anna al maitah laysa fiha jaza, karena yang namanya bangkai itu enggak ada balasan di situ. Ya enggak? Tapi kalau berburu ketika lagi ihram, ada balasannya enggak nanti? Ada dendanya itu. Tapi ini kalau makan bangkai, bangkai kambing, itu enggak ada balasannya. Laisa fiha jaza, enggak ada balasannya. It innaha maitatun qad faraqatil hayah. Dikarenakan itu sudah kambing tadi itu sudah bangkai gitu loh. Sudah hilang kehidupannya, sudah mati, sudah bangkai. Wasaid sedangkan yang wasaid buruan idza sadahu wa qatalahu sara sababan fi mufaraqatihi al Kalau said binatang buruan itu apabila dia memburunya dan memburuhnya maka itu menjadi sebab hilangnya kehidupan. Semula binatang buruannya itu masih hidup enggak? Hidup. Kalau antum buru, antum bunuh, hilang enggak nyawanya? Hilang kehidupannya. Berarti kan na barakallahu fikum membunuh sesuatu yang hidupan itu. Kita lihat. Fa imma an yadhbahahu wa imma an yusibahu bil bundukiyah. Imma dia menyembelih hewan buruan tadi itu atau dia menembaknya dengan tembak. Bundukiyah itu tembak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi caranya imam dia menyembelihnya, tangkap sembelih itu atau dia apa? An yusibahu bil bundukiyah. Eh, dia nah barakallahu fikum membunuhnya dengan cara ditembak. Bunduknya itu tembak ya. Jadi kalau antum ke Yaman dengan lafaz bunduk itu tembak artinya. Aka atau semisalnya. Nah tapi hadil hal dalam keadaan seperti ini yakunu anfa' lil insan min an ya'kula maitatan khabithatan muntinatan wa rubbama tadurruhu. Masyaallah. Dalam keadaan seperti ini dia berburu itu lebih baik, lebih bermanfaat bagi manusia daripada dia harus makan bangkai jelek, bau, bisa jadi apa membahayakan dia. Ya enggak? Nah, jadi dua pilihan tadi itu, imam makan bangkai kambing tadi atau dia harus berburu. Paham ya? Kalau berburu kan jelas bangke, bukan bangkai lagi. Kalau berburu kan jelas dagingnya segar, ya enggak? Nah, nah kata beliau ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan dia lebih mendahulukan apa? Berburu tadi itu daripada makan bangkai kambing. Paham soalnya ya? Yang berikutnya, alasan berikutnya, wali anal maitata muharramatun liwasfiha. Dan dikarenakan bangkai itu sendiri itu diharamkan karena sifatnya bangkai. Ingat-ingat ya, bangkai itu apakah harus bau atau tidak? Bangkai harus bau atau enggak? Apa ada sesuatu dikatakan bangkai walaupun enggak bau? Setelah syariat ini ya. Ada enggak? Apa contohnya? Apa? Binatang yang baru mati dikatakan bangkai itu? Harus dijelaskan lagi jangan binatang yang bersatu mati jangan gitu. Matinya kenapa dulu gitu loh. Kalau mati sembelih juga barusan mati juga. Gimana penjelasannya? Antum sudah benar teman diluruskan lagi. oh ya? Maksudnya itu apakah ada binatang dikatakan bangkai padahal nggak bau? Antum katakan ada. Contohnya apa? Binatang yang barusan saja mati. Ya, matinya kenapa dulu gitu loh. Matinya disembelih atau apa? Kalau sembelih, bismillah bukan bangkai. Halal dimakanan itu. Bapak lanjutkan. Binatang yang mati tanpa baca bismillah. Ya matinya kenapa dulu matinya itu? Matinya kan ada sembelih, ada yang dipukul atau ada yang dicekik, binatang yang Seharusnya sembelih kemudian dibunuh dan ceki atau dipukul ini yang bagaimana matinya? Ungkapkan aja. Coba antum. Apa bangkai terus bau? Harus. Biasa orang bau bangkai nih, bau bangkai nih. Enggak sekarang pertanyaannya apakah bangkai itu harus bau? Dinamakan maitah, bangkai itu harus bau. Harus. Wah, kalau itu ya bahaya nanti. Itu enggak bahasa lama atau enggak lamanya. Bangkai di dalam syariat itu maitah. Itu apakah syarat harus bau gitu loh. Kalau tidak apa contohnya? Kambing yang Nah, itu diantaranya nggak masalah juga. <laughs> ya, kambing tertabrak motor mati. Itu dikatakan bangkai karena tidak disembelih secara syar'i gitu loh. Jadi intinya antum tahu kaidahnya selama hewan itu seharusnya disembelih secara syar'i, kok matinya itu tidak disembelih, dicekik, dipukul ataupun disembelih tanpa baca bismillah itu kan bangkai. Walaupun baru saja mati. Walaupun baru saja mati. Kan nggak bau. Ya enggak? Nah, jadi jangan sampai terkesan bangkai yang dimaksud ini harus bau yang baunya enggak enak itu enggak harus. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau dikarenakan bangkai itu diharamkan karena sifatnya wahya khabithah jelek. Wasayyidu muharramun li ghairihi min ajli al insan muttasifun bil ihram. Sedangkan berburu itu diharamkan dikarenakan yang lainnya, bukan semata-mata haram. Antum berburu ketika enggak ihram halal enggak? Boleh. Tapi kenapa kok ini berburu diharamkan? Dikarenakan ada faktor yang lain, yaitu apa? Dikarenakan manusia tersebut lagi tersifati dengan ihram. Jadi kalau lagi ihram nggak boleh berburu walaupun ada binatang biarin. Paham belum ini? Jadi hukum asal berburu apa hukum asalnya? Boleh-boleh saja, tapi kalau lagi ihram nggak boleh berburuan itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. law kana ghairu muhrimin lahalat lahu. Oleh karena itu, kalau dia tidak lagi ihram maka boleh bagi dia berburu. Wa farnam wa farqun baina syai'in tayyib fi dhatih eh, tahilluhu az-zakah wa akhar khabisun bi dhatih. Dan beda kata beliau antara sesuatu yang bagus secara zatnya dan halal kalau disembelih, ya enggak kambing secara zatnya bagus enggak? Bagus. Kalau disembelih dengan baca bismillah halal enggak? Halal. Beda dengan yang lain yang dia itu jelek secara zatnya. Nah, jelek secara zatnya. Apa serat zatnya itu? Nah, barakallahu fikum bangkai. Kan itu na'am. Walihata nakul yukaddam as sayid Oleh karena ini kita katakan didahulukan berburu daripada makan bangkai kambing tadi itu. Fa jika ada yang mengatakan inna sayidahu yatarattab alaihi annahu afqadahu al-hayah wa anna fihi al-fihi al zaza Kalau ada yang mengatakan kalau berburu itu akhirnya mengakibatkan apa? Mengakibatkan menghilangkan kehidupan hewan yang diburu tadi itu. Semula hidup, diburu, tangkap, dibunuh misalkan akhirnya kan hilang kehidupannya. Dan bahwasannya yang seperti itu ada balasannya. Karena membunuh tadi itu ya kita lihat, Kulna ifqadul hayawan hayatnam. Ifqadul hayawan hayatuhu atau oh, hayatihi limaslahatil insan amrun mubah. Menghilangkan nyawa hewan dalam keadaan dia semula hidup dikarenakan manfaat untuk manusia itu perkara yang diperbolehkan. Ya enggak? Antum mau makan ayam, apakah antum makan hidup-hidup ayamnya? Atau sembelih dulu? Disembelih dulu padahal menyembelih itu menghilangkan apa? mengakibatkan hilang nyawanya dan mati ayamnya. Karena masalah hak manusia, manfaat bagi manusia. Kan gitu. Nah, kita lihat lagi. Fa idza qatala as-sayda qitlatan syar'iyyatan halalahu akluh apabila orang tersebut membunuh binatang buruan tadi dengan pembunuhan yang syar'i ketika pakai tembak bismillah melepaskan pelurunya dan baca bismillah pakai panah ketika melepaskan busurnya itu bismillah melepaskan apa anak panahnya itu bismillah nah seperti itu ya kata beliau wa halal li dan juga yang lainnya boleh makan halal karena apa baca bismillah dan syar'iyah Li'annahu qatalahu ala wajhin ma'dzun fihi. Dikarenakan dia membunuhnya dengan apa? Dengan bentuk yang diizinkan oleh syariat, yaitu dengan cara apa? Syar'iyyah. Baca bismillah tadi itu. Walakin hal yalzamuhu jazaa'uhu, tapi apakah mengharuskan dia mendapatkan balasan? Fihi ihtimal, ada kemungkinan-kemungkinan. Faqila ada yang mengatakan innahu yalzamuhu jazaa'uhu. Bahwasanya ada yang mengatakan iya dia eh, harus Eh, untuk apa? Menanggung balasannya. Li'annahu sadahu li maslahatin nafsih. Karena dia memburunya. Nah, barakallahu fikum memburu hewan tersebut karena kepentingan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Dia kan berburu, berburu memburu hewan tadi itu untuk kepentingan dia sendiri. Karena apa? Posisinya terpaksa tadi itu. Fahuwa kasya'rir ra's azalahul muhrim li'adha. Yang mana keadaan tersebut seperti rambut kepala yang dia cukur, yang dia hilangkan Padahal dia lagi ihram dikarenakan ada, dikarenakan gangguan. Apa gangguan di antaranya? Apa gangguannya? Orang mencukur rambutnya eh, karena ada gangguan ketika ihram. Apa gangguannya di antaranya? Apa? Ayo na'am, banyak kutunya. Kutunya banyak, kemudian lagi ihram, dia harus garuk-garuk terus kepalanya padahal kutunya berjatuhan lagi sampai ada yang istilahnya apa berjalan sampai ke lehernya atau sampai ke matanya misalkan berarti kan membahayakan itu syukur nggak masalah ada tapi atau lihat dalam eh, dalam barakallahu fikum surat al-baqarah itu kan ada nah barakallahu jazaknya ada jazaknya ada balasannya nah barakallahu fikum ada balasannya bisa lihat sendiri dalam surat al-baqarah itu nah, nah kita lihat di sini faqad ja'ala Allah taala fihil fidyah ya kan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi orang tersebut yang mencukur rambutnya dikarenakan menghilangkan gangguan dalam keadaan ihram, menyebutkan di situ ada fidyah, ada na barakallahu fikum dendanya. Paham ya? nam seperti itu. Wa qila innahu la yalzamu syai'. Ada yang mengatakan enggak, enggak harus. Karena dia ada gangguan sehingga ketika mencukurnya walaupun dia ihram enggak perlu dia bayar fidyah. Li'annahu lamma turra ilaihi sara mubahan dikarenakan tatkala dia itu terpaksa sesuatu yang enggak boleh jadi boleh. Wa ma tarattaba 'alal ma'dzun falaysa matmun. Maka seluruh perkara yang ditimbulkan karena sudah diizinkan maka tidak dimintai tanggung jawab. Ya enggak? Semua perkara yang timbul karena sudah diizinkan, sudah kita lewati kemarin kan? Maka tidak dimintai tanggung jawab. Contohnya apa kemarin? Yang sudah diizinkan syariat, kemudian apa? Ketika rusak atau ketika hilang dia tidak dimintai tanggung jawab dengan dua catatan. Selama dia apa? tidak muta'addin atau tidak mufarrid kan itu kemarin ya enggak nah contohnya ini ada dana 10 juta untuk fuqara wal masakin amarahnya gitu antum ambil dananya antum nyimpannya di depan rumah taruh situ aja lah aman insyaallah katanya taruh di depan rumah hilang ternyata sudah diizinkan oleh syariat dia megang uang fuqara wal masakin ya enggak Nah, sudah diizinkan oleh pemiliknya dia megang uang fuqara wal masakin, tapi dia di situ mufarrid atau muta'addin di situ? Mufarrid. Dia meremehkan bermudah-mudahan. Seharusnya naruh uang itu di mana seharusnya? Di tempat yang aman, mungkin di kota, eh? kemudian dikunci atau yang semisalnya, kan gitu. Tapi dia naruh depan rumah. Ya, suruh nyimpan dia, pas enggak masalah gampang. Mudah katanya, aman katanya. Lalu ternyata hilang tanggung jawab. Paham belum? Berbeda halnya kalau dia dimintai sudah diamanahi tadi itu uang 10 juta ditaruh dalam lemari itu pun di dalam kotak kotak gembok gemboknya pun besar kemudian apa sudah dipasang apa nah kalau fikum sinyal juga di situ kalau ada orang mencuri ketahuan gitu misalkan paham ya hilang juga ternyata dia nggak dimintai tanggung jawab karena dia tidak mufarid sudah bersungguh-sungguh menjaganya kalau muta'adin bagaimana muta'adin ini Pak ada uang 50 juta tolong Bapak pegang simpan, berikan kepada fukara al masakin. Kata dia siap katanya. Pulang sampai rumah dibelikan apa? Karimun. Mobil karimun. Namanya harga 30 juta. Nah, berarti muta'adin enggak? Muta'adin. Amanahnya untuk fukara al masakin malah dibelikan mobil pribadi karimun. Namanya harga 30 juta, bekas. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum berarti dia otomatis mengembalikan berapa? 30 juta. Paham soalnya ya? Muta'addin farid berapa? paham soalnya? Naam. Itu itu sekedar penyebutan kemarin. Kata beliau, "Fa inihtatal insan wa daf'al wa daf'al jaza' fa wa khair." Kalau orang itu mau berhati-hati dan dia membayar balasan itu fidyah, maka yang terbaik kata beliau. Ini solusinya. Nah, berikutnya atas lagi wa yuqaddam asyah almaita al kalb. Kalau terpaksa harus makan, pilihannya dua ini. Maka ima makan anjing, ima makan bangkai kambing. Eh, bangkai kambing sama anjing. Pilihannya itu, milih mana kira-kira? Kambingnya bangkai, bukan sate kambing. Kambingnya bangkai ini sembarangan, satunya kalb, anjing. Ayo, nah, ya, milih mana kira-kira? Kita lihat. Kalau di sini sebutkan mendahulukan bangkai kambing daripada anjing. Nah, kenapa? Anjing pertama sudah apa? Dagingnya haram. Masih hidup antum harus bunuh dulu, ya enggak? Tapi kalau ini sudah siap ya jahil sudah Siap ini, bangkai kambing sudah siap. Tinggal makan gitu istilahnya. nggak perlu bunuh lagi. apa maksudnya itu ya? Nah, kita lihat di sini kata beliau wah kata beliau disebutkan bawah itu nomor dua Idza al-insan ila akli wa wajada syatan maitatan wa bukan sabu'an sabuan. Nah, was sabuan hayyan fa ayyuhuma yuqaddam? bacaan yang keliru ya, bukan sabu'an sabuan, binatang buas artinya. Sabu'. Nah, Apabila seseorang terpaksa harus makan, harus makan ini ya, pokoknya nggak ada lagi supermarket nggak ada situ. La Alfamart malah Indomart nggak ada situ. Harus makan dia, terpaksa. Dia menjumpai hanya apa? Bangkai kambing dan binatang buas yang masih hidup. Wah, di depannya ada daging apa tadi? Bangkai kambing. Depannya lagi ada anjing lewat hidup anjingnya. Nah, kira-kira mana yang harus dimakan ini? Makan anjing atau makan daging kambing yang bangkai tadi itu, fa may yuqaddam mana dahulukan al-jawab al-maitah, bangkainya lebih dahulukan. Kenapa kalau lebih dahulukan? Bangkai sudah siap di depannya, bangkai kambing. Tapi kalau anjing harus bunuh dulu, bunuh dulu. Nah, kalau fikum itu pun hukum asal juga haraman itu. Nah, kita lihat lagi. anna tahrimaha wasfiha Karena bangkai tersebut haramnya karena sifatnya itu bangkai. Wa illa kalau enggak bangkai, kambing sendiri halal enggak? Halal. Tapi kalau, kalau anjing eh, bangkainya haram, nah ketika belum bangkai pun juga haram kan itu. Jadi milih yang lebih apa? ringan. Dan lihat haitsu kanat halalan karena kambing itu semula halal ketika masih hidup belum menjadi bangkaian itu. Wa ammas sab'u fatahrimuhu li dzatihi. Adapun binatang buas maka pengharamannya secara zatnya. Pengharamannya secara secara zatnya. Naam. Barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu dibedakan ya. Ayo. Mas'alatun permasalahan yang baru. Hal yu'kal lahmul adami darurah? Apakah daging manusia boleh dimakan ketika darurat? Oh, ini daging manusia. Antum lagi jalan-jalan, belasuk ke tengah hutan misalkan. Sama teman antum, teman akrab ini, enggak sembarangan, teman seperjuangan. Teman seperjuangan ya. Nah, barakallahu fikum. Datanglah kelaparan situ. Enggak oh, dapat ngelabang ke kambing, wala bangkai yang lainnya enggak ada sama sekali. Lah darah apapun enggak ada di situ. Adanya teman kita ini. Paham ya? Saudara kita sebelahnya misalkan. Nah, bagaimana solusinya? Boleh nggak dimakan? Kita potong sedikit pahanya misalkan atau mengetangannya, atau jarinya atau bagaimana? Kita lihat biar tambah jelas ya. Apakah boleh memakan daging anak Adam, daging manusia maksudnya, darurah karena darurat? Al-jawab na'am, boleh. Tapi ingat dengan sembarangan dulu, bolehnya apa? Bolehnya kalau itu udah mati bangkai. Tapi kalau masih hidup jangan. Paham ya? Wah, ana lapar nih. Minta telinganya satu ya. Nah, jangan. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Kata beliau, "Na'am, sawa'un akana kafiran am musliman." Boleh baik dia itu orang kafir maupun orang muslim kalau terpaksa dagingnya boleh dimakan. Tapi ingat, syaratnya idza kana qad mata. Ini penting nih catatan ini. Kalau dua-duanya sudah mati, berarti menunjukkan kalau masih hidup ya jangan. Paham ya? Kenapa jangan? Sama-sama terpaksa kan dua orang ini? Masa kita mau tukaran? Anak makan telinga antum, antum makan jempol anak misalkan. Kan nggak mungkin. Kan masih hidup dua-duanya. Paham ya? Jadi ini diperbolehkan makan bangkai atau daging Bani Adam kalau sudah mati. Kalau sudah mati terpaksa. Antum di tengah hutan nyasar gitu, eh, nyari makanan enggak dapat, ternyata ada orang apa? kena jebakan situ, terjebak. Paham ya? Ada orang masuk jebakan seharusnya untuk apa? Untuk binatang buas misalnya malah yang terkena orang mati di situ orangnya bangkai nah boleh makan bangkai tersebut nggak pandang bulu mau kafir atau muslim nggak masalah intinya udah mati udah bangkai paham belum tapi kalau masih hidup jangan ya ini penting sekali kalau wajada hayyun rajulan maitan kalau seandainya orang yang hidup itu menjumpai lelaki atau orang yang masih yang utang udah meninggal udah mati kurra ila aklih dan dia terpaksa harus makannya. Fasahih anna aklahu jaizun. Pendapat yang sahih memakannya itu boleh-boleh saja. Tapi ingat ya, sudah mati. Sampai keliru ini. Ini kalau terpaksa. Yang namanya terpaksa itu mungkin enggak terjadi. Mungkin saja peperangan, paceklik yang panjang misalkan air enggak ada, supermarket penuh kosong, Alfamart tutup, Indomart tutup, semuanya kosong ininya. Paham ya? Terpaksa harus mencari. Masuk ke tengah hutan pun enggak ada makanan, hewan-hewan pada mati semuanya. Kemudian juga intinya apa barakallahu fikum benar-benar terpaksa. Saat itu juga kalau dia nggak makan, mati dia. Nemu bangkai manusia di situ. Paham ya? Kena jebakan tadi itu, paham ya? Mati. Akhirnya kita terpaksa makan bangkainya tadi, dagingnya. Nah, kita lihat di sini. ada beliau ini bagus sekali pembahasannya ya biar suatu ketika itu kita paham gitu loh, biar nanti enggak gagal paham. Nah, barakallahu fikum kata beliau di situ, lidhuhuni fi umumi karena masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa turirtum ilaihi dan sungguh Allah Taala telah merinci untuk kalian apa yang telah diharamkan atas kalian kecuali yang kalian terpaksa. Paham ya? Kecuali yang terpaksa. Kalau terpaksa enggak masalah. Tapi kalau enggak terpaksa jangan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kalau terpaksa enggak masalah, tapi kalau enggak terpaksa jangan. Kalau enggak terpaksa jangan. Kita lihat lagi. Amma idza kana hayyan ini. Kalau seandainya orangnya hidup, Fa in kana ma'suman fala yajuzu lahu an yaqtulah. Kalau dia itu maksum, muslim, mukmin, enggak boleh dia membunuhnya. Nah, dibunuh dimakan dagingnya enggak boleh. Ini kalau muslim ya. ayat yadbahu liyakulah atau menyembelihnya kemudian dia makan enggak boleh. Kalau dia maksum, maksum berarti muslim, mukmin. Maksum enggak boleh dibunuh. Wa amma idza kana ghaira ma'sumin falahu an yadbahu liyakulah. Kalau orangnya itu tidak maksum, bukan orang muslim, bukan orang mukmin, kafir lah taruhlah boleh dia menyembelihnya kemudian memakannya. Contohnya apa contohnya? Contohnya peperangan ya, peperangan melawan orang kufar. Nah, peperangan melawan orang kufar, rombongan gitu, eh, penyerbuan, nah kemudian semuanya apa? dikerahkan maju semuanya. Ternyata ada yang orang kafir lari ke hutan. Lari ke hutan, kejar sama orang muslim nanti, kejar. Kejar di tengah hutan kelaparan ini, enggak ada makanan lain. Paham ya? Enggak ada makanan lain kecuali orang kafir tadi itu. Paham ya? Maka saat itu pula boleh orang kafir dibunuh, sembelih, dimakan dagingnya. Paham ya? Kalau terpaksa. Ini ingat-ingat ya, kalau terpaksa, ingat-ingat. Ucapan terpaksa ini penting, jangan sembarangan. Kalau terpaksa. Nah, contohnya tadi itu contohnya. Kita lihat lagi berikutnya kata beliau. Kembali ke sebaliknya kemarin, kemarin tadi, barakallahu fiikum. Wa min Iwaman liturra ila wat'i ihda ila wat'i ihda zaujat taihi as-sha'im wal haid. Afan ya ini sebenarnya masalah pernikahan tapi yang pahami global aja enggak perlu dirinci, jadi enggak perlu syarah. Contohnya ada orang terpaksa dia harus berhubungan badan kepada salah satu kedua istrinya, satunya puasa, satunya haid. Kan ketika haid enggak boleh berhubungan badan. Ketika puasa Ramadan juga enggak boleh kan gitu. Ya, terpaksa ini, milih mana kira-kira? Kan istrinya dua, satunya haid, satunya lagi puasa. Nah, kira-kira milih yang mana? Milih yang puasa atau milih yang haid? Ini penting juga nih ya. Suatu ketika mungkin antum atau kita punya dua istri misalkan, kan gitu caranya, tahu gitu loh. Kata beliau, "Na'am barakallahu fikum watti'is sha'imah." Maka hendaknya dia berhubungan badan dengan yang puasa. Karena apa? Karena kalau puasa dia tetap suci, teman puasa. Tapi kalau haid kan nggak suci lagi dia. Apa maksudnya? Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam al quran Al Karim, Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan. Ya kan qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ngaiwa, ya. artinya apa? Mereka bertanya kepadamu tentang orang yang haid. Katakanlah dia itu gangguan, haid itu gangguan. Tinggalkanlah para wanita ketika dalam keadaan haid. Nah, ya. tinggalkan maksudnya bukan di penjara itu enggak, maksudnya tidak boleh berhubungan badan. Nah, menunjukkan bahwasanya milih yang puasa tadi. Li'anna akhaf dikarenakan lebih ringan dia puasa, tapi kan suci. Wali anal ya juzu bidaruratil khair. Dikarenakan berbuka puasa itu diperbolehkan karena darurat yang lainnya. Paham belum nih? Makna darurat yang lainnya paham? Suaminya tahan, istrinya enggak tahan. Paham ya? Contohnya seperti itu. Mau enggak mau dia membatalkan puasanya. Itu diperbolehkan. Nanti kita lihat. Ka Nah, barakallahu fikum. Nah, atau suaminya enggak tahan, istrinya tahan. Istrinya masih puasa, suaminya enggak mau pengennya berhubungan badan. Nah, milih yang berpuasa daripada yang haid tadi itu. Naam. Ka fitri alhamil wal murdi, seperti bukannya orang yang hamil dan menyusui. Tahu hamil antum? Eh, Menyusui juga. Seperti bukannya orang yang hamil atau bukannya seorang ibu yang menyusui. Idza khafata al-walad, kalau khawatir terhadap anaknya. Orang hamil itu kan kadang dia harus menjaga kandungannya gitu ya. Kalau dia puasa mungkin anak yang dalamnya di kandung itu mungkin bisa ada pengaruh ya enggak seperti itu nam atau lagi menyusui menyusui juga butuh air susu yang banyak oleh karena itu terkadang kalau puasa berkurang air susunya sehingga mengkhawatirkan apa anaknya apa maksudnya itu boleh dikatakan boleh berbuka nah kata beliau wa yuqaddam ma fihi subha al haram al khalis itu nanti yang nomor satu itu perhatikan baik-baik qala asy-syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam utsaimin rahimahullah rajulun 'indahu zaujatan seorang laki-laki dia punya dua istri Mungkin nggak ini? Mungkin nggak? Mungkin. turra ila an yata'a ihdahuma. Terpaksa laki-laki ini harus berhubungan badan dengan salah satu di antara kedua istri tadi itu. Fahal yata'a as-sa'ima awil haid. Sekarang pilihannya itu dua-duanya kan lagi posisinya ada halangan ini. Apakah dia berhubungan badan dengan yang puasa tadi atau yang haid? Paham ya? Kan dilarang juga. Puasa Ramadan misalkan suaminya mau berhubungan Nah, baru kalau terpaksa harus memilih antara yang haid dengan yang puasa. Al-jawab, jawabannya fi khilaf bainal ulama, ada perselisihan di antara para ulama. Faqila yata al-haid. Ada yang mengatakan dia lebih mengedepankan apa? Berhubungan badan dengan yang haid. Bahaya ini. Ini juga enggak boleh nanti. Kenapa? Li'annahu la yusid 'alaiha ibadah. Dikarenakan apa? Kalau dia berhubungan badan dengan yang haid tadi itu tidak merusak ibadahnya. Tapi kan masuk dalam larangan. Fa'tazilun nisa' Hindarilah jauhilah para wanita ketika haid. Larangan waktu di kerja enggak boleh kan itu. Walau wata'a as-sa'imah la afsada ibadah Paham Kalau dia itu berhubungan badan dengan yang puasa tadi, niscaya merusak ibadahnya. Puasanya batal enggak? Batal. Ini pandangan pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, waqila bal yata'saimah. Perhatikan baik-baik pendapat yang kedua ini. Bahkan dia apa? Hendaknya berhubungan badan dengan istrinya yang puasa tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Ewa. Naam. Perhatikan. Ewa, kita lihat lagi kata beliau. Bahkan dia berhubungan badan dengan perempuan atau istrinya yang puasa tadi. Li'anna dab'a daruratil ghair yubihul fitr. Dikarenakan untuk men, dikarenakan menolak menghindarkan darurat orang lain itu diperbolehkan berbuka. Mana yang darurat ini? Suami atau istrinya di sini yang darurat? suaminya. dia benar-benar darurat harus berumah badan. Nah, akhirnya kan memperbolehkan si perempuan tadi yang puasa tadi untuk buka gitu ya. Nah, kamalau wujidat kamalau wajatta afan. Kamalau wajatta sebagaimana sepertinya kalau engkau jumpai ghariqan orang tenggelam. Atau lihat orang tenggelam di laut, filma misalnya di laut atau di air lah. mungkin nukah antum kidahu illa idha aftarta fa inna tuqtir. Kata beliau, sebagaimana kalau kamu menjumpai orang tenggelam di air atau di lautan atau di kolam dan nggak mungkin kamu menolong dia kecuali harus berbuka, maka boleh berbuka. Wah, nggak bisa ini menolong kalau tanpa berbuka. Karena dikhawatirkan kalau udah nyelam biasanya kan mungkin istilahnya kan terbawa arus selaman dan itu akhirnya minum airan itu istilahnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Maka boleh dia berbuka karena mau menolong orang lain. Wa ibahatul fitr lil hamil wal murdi' Seperti juga diperbolehkannya berbuka bagi ibu yang hamil dan ibu menyusui. Idza khafata 'alal walad. Kalau kedua-duanya khawatir terhadap anaknya. Berarti menunjukkan kalau kuat bagaimana kalau kuat? Ya enggak perlu buka. Eh, kalau dia menyusui dalam keadaan kuat, dalam keadaan puasa ya puasa enggak masalah. Seperti itu. Hamil pun juga sama. Kama dzakarahu asy syaikh rahimahullah taala li anna al-man'a min wad'il ha'id yata'allaq bin nafsil makan. Penting ini. Kenapa kok milih yang perempuan, milih istri yang berpuasa daripada istri yang haid tadi? Dikarenakan larangan berhubungan badan pada perempuan yang haid itu berkaitan masalah tempatnya. Enggak perlu syarah paham maksudnya ya? Berkaitan masalah apa? Tempatnya. Paham maksudnya nih? Paham Husain? Antum paham Ibrahim? Berkaitan masalah tempatnya paham? Eh, wadah, enggak perlu disyarah lagi kalau sudah paham. Karena Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepadamu tentang perempuan yang haid. Qul huwa adza. Nah, katakanlah itu adalah gangguan. Haid itu gangguan. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka tinggalkanlah para wanita ketika dalam keadaan haid. Tinggalkan di sini bukan maknanya dikurung, di penjara itu enggak, maksudnya jangan berhubungan badan. Bertemu enggak masalah. Ya enggak? Berciuman boleh enggak berciuman? Eh, boleh enggak? Haid padahal. Nah, sembarangan haid ya. Haid loh. Dia nggak suci, dia haid. Apa? Akh Abdul Ghafur. Boleh nggak? Haid tapi. Hah? Boleh nggak? Haid tuh sembarangan loh. Haid, ya perempuannya ini istrinya haid, boleh nggak perciuman ya? Ya maksudnya boleh. Ini Rasulullah mengatakan isna'u kullasyai' ilal jima'. Eh, ya, berbuat berbuatlah segala sesuatu sesukamu kecuali berhubungan badan. Boleh mau ciuman enggak masalah, berdekatan enggak masalah tapi berhubungan badan enggak boleh. Paham ya? Boleh enggak perlu ragu lagi. Nah, kita lihat lagi. Barakallahu fikum berikutnya wahal ta'sam as-sha'imah in tahu fi hadil hal. Apakah perempuan yang berpuasa tadi berdosa kalau kamu tetap berhubungan badan dalam keadaan dia puasa, keadaan seperti ini? Al-jawab la ta'sam. Jawabannya enggak berdosa. Jawabannya tidak tidak berdosa. Perhatikan baik-baik. Jawabannya tidak berdosa. Naam. Ayo. Kita lihat, bal yajibu 'alaiha bahkan wajib. Perempuan tadi wajib mentaati suaminya. Antua because zawj fi dzalik. Eh, wajib untuk mentaati sepakat dengan suaminya dalam masalah itu. Li'annahu fi darurah karena dalam keadaan darurat. Kalau puasa sunnah bagaimana? Harus dia tinggalkan puasa sunnahnya. Puasa wajib aja kalau suami darurat. Darurat sudah terpaksa benar-benar enggak tahan lagi suaminya. Paham ya? Kalaupun seandainya dia tahan pun nggak kuat pokoknya intinya, maka wajib perempuan ini batalkan. Paham ya? Wajib itu ya. Nah, barakallahu fiikum ya. Nah, kita lihat di sini. Walakin hal min ad-darurah an yastadda syauqul insan al jima'. Apa ini karena kita ngikutin alur beliau aja anda terjemahkan tanpa terjemahan yang vulgar tapi Anda pahami baik-baik. Akan tapi, apakah termasuk darurat rasa rindu seorang lelaki untuk berhubungan badan itu? Rasa rindu yang sangat untuk berhubungan badan itu darurat atau enggak itu loh? Awit darurah annahu idza tarakal jima' tashaqqaqat unsayah a'ni khasiyya khasi khasitaihi khasiyyati khasiyataihi artinya perhatikan baik-baik Apakah darurat itu dikatakan darurat kalau seandainya laki-laki tadi meninggalkan jima berhubungan badan kemudian apa? Afan ya, terjemahan bebasnya bengkak. Paham ya? Bengkak kedua eh, bengkak kedua buah zakarnya, Paham ya? Seperti itu. Nah, maka dikatakan darurat seperti itu. Al-jawab asan, Jawaban yang kedua. Yang kedua berarti mana? Yang kedua berarti apa? Dikhawatirkan bengkak gitu ya. Nah, Allah musta'an. Li'anna ba'dun nas yakunu bihi syabakun. Karena sebagian manusia itu ada yang memiliki sifat menggebu-gebu. Oh, Apa saya Menggebu-gebu itu maksudnya harus gitu loh. Kalau tahan semakin enggak kuat itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau tahan mungkin malah hancur temboknya misalkan atau tiangnya roboh misalkan. Paham ya? Benar-benar menggebu-gebu ini ya. Nah, babi mujarati wa bi mujarradi ma tataharrak syahwatuh semata-mata syahwatnya bergerak saja tantafikhu khosnyatah afannya kedua buah zakarnya itu langsung bengkak paham ya nah membesar kalau bahasa Jawanya abuh gitu ya wala yazulu dzalika illa bil dan itu enggak akan bisa hilang kecuali dengan berhubungan badan sudah sampai situ aja jadi darurat intinya ketika darurat wajib perempuan yang puasa tadi batalkan nah itu aja intinya para fikum kita naik ke atas lagi menyelesaikan tadi itu Wa yuqaddam ma fi syubha 'ala haram khalis Dan dia hendaknya mendahulukan sesuatu yang masih samar daripada yang benar-benar haram. Contohnya, perhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Contohnya apa contohnya? Si A jual bakso, si B juga jual bakso. Paham ya? Bakso jumbo. Paham ya? Bakso jumbo. Si A ini jual bakso jumbo, tapi baksonya itu terbuat dari daging babi, B2. Kalau B1 anjing, B2 babi. Nah, ya? Itu istilah orang-orang pasaran sana ya. Biar antum tahu itu loh, jangan bermudaman mampir ke jual rita-rita B1. B1 itu anjing, B2 itu babi. Nah, biasanya kalau di daerah eh, sebelum Solo itu ada sana itu, terkenal itu ya, B1, B2. Nah, ya? Tadi B2 itu babi, B1 anjing. Nah, kalau di Medan BPK, babi panggang karo. Paham ya? Itu juga bahaya juga dengan mampir situ. Nah, Allah musta. Nah, ini yang si A ini jual bakso jumbo tapi baksonya terbuat dari babi. Si B ini masih syubhah Ada yang mengatakan itu baksonya memang bakso sapi asli, tapi ada campuran dari babinya. Syubhat itu loh. Sangmar itu. Mas asli ada campurannya. Nah, kalau seperti ini terpaksa harus milih, enggak ada warung yang lainnya, dia terpaksa harus makan nih. Wah ini kalau nggak makan mati ini. Ternyata dijumpai teman dua warung itu. Paham ya? Nam barakallahu fikum eh, si A sama si B. Si A ini jual bakso jumbo tapi terbuat dari daging babi. Si B jual bakso sapi tapi ada subah. Ada kabar bahwasanya tercampur daging babi. Milih yang mana kira-kira? Yang murni yang haram tadi atau milih yang ada subahnya? Yang subha. Karena nggak ada yang lain lah, pilihan yang lain nggak ada. Si C udah nggak jualan lagi pensiun. Paham ya? Tinggal si A sama si B tadi. Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kalau ada si C milih yang mana? Si C kalau jualan. Ya enggak? Milih si C kalau jualan ya. Nah, kalau enggak jualan ya tadi itu. A sama B tadi itu. Paham ya? A sama B tadi pilihannya A sama B. Tapi milih yang B yang kan subhat tadi itu. Kalau yang A murni haram tinggalkan. Hada kulluhu idab tuliya abdu bidhalik. Ini semuanya berlaku kalau seorang hamba diuji dengan darurat Wal mu'afa man afahullah dan orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang Allah telah selamatkan. Paham ya? Jadi kita meminta nasrullah as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.